Allah Subhanahu wa taala dan telah dituliskan. Sebagaimana kita telah ulang-ulangi bahwasanya beriman dengan takdir itu memiliki empat tingkatan. Pertama adalah beriman bahwasanya Allah telah mengetahui segala sesuatu Al-iman bi'ilmillah Kita mengimani Allah telah memiliki ilmu Dan dengan ilmu tersebut Allah mengetahui segala sesuatu Apapun yang terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi Semuanya telah Allah ketahui Ini tingkatan pertama Tingkatan kedua Kita meyakini bahwasanya apa yang Allah ketahui itu telah Allah tuliskan secara sempurna Dalam catatannya, dalam kitabnya yang namanya adalah Allahul Mahfuz al Allahul Mahfuz wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin segala sesuatu kami telah sempurnakan pencatatannya dalam catatan induk kami apapun telah Allah tuliskan ya yang sedang terjadi yang akan terjadi bagaimana bila mana dia terjadi dan yang telah terjadi semuanya telah tertulis secara sempurna ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada yang terluput dalam catatan kitab tersebut. Semuanya telah selesai. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Telah selesai diangkat pena takdir, telah mengering tinta, tak ada yang berubah. Ini yang kedua, yang ketiga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya kehendak untuk mewujudkan apa yang terdapat dalam catatan tersebut apa yang telah dia ketahui dan apa yang telah dia tuliskan Allah berganda untuk mewujudkannya mengeksekusinya mengeksekusinya namanya adalah al-iradah atau al-masyiah Allah punya ganda. ya malam ini kita berkumpul di sini sudah melewati fase empat bagian daripada takdir pertama ini semua telah Allah ketahui yang kedua telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan yang ketiga telah Allah kehendaki. Semuanya yang terjadi di alam raya ini dengan kehendaknya. Tak ada yang terjadi apapun yang bergerak, apapun yang diam, semuanya dengan ketentuan takdir Allah. Dengan ilmunya yang telah tercatat dan dengan kehendaknya. Manakala datang masanya, maka Allah ciptakanlah apa-apa yang telah dia kehendaki tadi. Namanya yang keempat adalah al-khalqu. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-iradah, yang keempat al-khalqu. Manakala datang masanya terjadilah apa yang dia kendaki. Berkumpullah kita malam ini di tempat ini semuanya sesuai dengan empat fase takdir tadi. Yang pertama telah Allah ketahui, yang kedua telah Allah tuliskan, yang ketiga telah Allah kendaki, Terjadilah pada hari ini apa yang dia kendaki, yang namanya adalah al-khalqu. Ini makna beriman dengan takdir. Dan apa yang Allah tentukan itu wajib kita imani semuanya telah final. Dan apapun Allah yang apa yang telah Allah tentukan itu berupa al-maqdur, ketetapan takdir yang telah Allah ciptakan dibagi dua, ada khairuhu, ada syarruh. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ciptaan Allah tersebut, makhluk yang Allah ciptakan Apapun yang Allah ciptakan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya. Bagi hamba, bagi manusia. Tapi segala macam sifat Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala tak ada yang buruk. Semua takdir Allah yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya, ilmunya, ya Catatannya semuanya tak ada yang buruk, semuanya baik. Tidak ada satupun keburukan yang layak dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana dalam talbiyah, Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, al khairu kulluhu fi yadaik. Segala kebaikan Tuhan itu ada pada tanganmu. Wasyarru laisa ilaika keburukan tak ada kembali kepadamu. Semua baik. Adapun buruk ciptaan tersebut menurut hamba. Tapi bagi Allah semua baik karena di balik segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada mengandung hikmah, kebijaksanaan. Misalnya penyakit buruk bagi kita, kita tak nyaman, kita tak senang dan itu ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan penyakit. Allah yang timpakan kepada hambanya tentunya kita menganggap itu buruk bagi kita tetapi bagi Allah kembali kepada sifat Allah tak ada yang buruk semuanya baik karena dibalik itu semua mengandung hikmah terkadang dengan penyakit Allah subhanahu wa ta'ala buat orang kembali taubat kepadanya dengan penyakit Allah hapuskan dosa-dosanya dengan penyakit dan dia sabar menghadapinya Allah angkat derajatnya jadi semuanya baik Allah menciptakan iblis Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, ciptaan Allah iblis ini buruk bagi kita. Tapi di baliknya ada kebaikan. Dengan iblis inilah ada dia, ada ujian. Ujian keimanan. Ya, akhirnya manusia pun terbelah menjadi dua bagian, ada pengikut iblis, bala tentara iblis, dan ada yang menjadi musuh bagi iblis dari orang-orang mukmin. Terjadilah antara mereka jihad, peperangan, Tegakkanlah hujah, disampaikanlah ilmu. Tertumpahlah darah, diangkatlah daripadanya syuhada. Kalau tak ada iblis, tak ada balas tentaranya, tak ada jihad, tak ada syahid. Maka kata-kata wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi kita mengimani dengan ketentuan Allah yang baik ataupun yang buruk ini bi'tibaril maqdur dengan meninjau daripada apa yang Allah telah ciptakan berupa ketentuan tadi ada yang baik ada yang buruk ya makhluk yang Allah ciptakan ini ada yang baik ada yang buruk Allah ciptakan babi dan Allah haramkan babi ujian bagi manusia ujian bagi orang-orang beriman maukah mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkannya dan di baliknya terkandung berbagai macam hikmah-hikmah yang banyak ya jadi arti khairi wa syari bukan kembali kepada sifat Allah tabaraka taala. Semua sifat Allah baik. Ketentuan Allah tak ada yang buruk, semuanya baik. Ya. Yang dikatakan di sini khairi wa syarrihi bi'tibaril maqdur dengan apa yang telah Allah SWT ciptakan berupa ketentuan-ketentuan takdirnya. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum kira-kira paham yang saya ceritakan ini? Paham nggak? Paham ya? <laughs> Sifat Allah nggak ada yang buruk, baik semua. Semua ketentuannya baik. Tapi bi'tibaril makdur efek daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini ada yang baik, ada yang buruk. Bagi hamba dan dibalik segalanya terkandung kemaslahatan, kebaikan, hikmah, keadilan. ya wa murrihi wa syarrihi wa wa, nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi kita imani semua yang keputusan Allah ketentuan Allah apapun yang telah Allah ciptakan baik ketentuan yang khairihi baik ataupun syarri yang buruk wa hulwihi yang manis terasa ketentuan tersebut kita dapat harta yang banyak rezeki berlimpah dapat anak dapat istri kerjaan yang baik itu wa hulwihi wa murrihi dan yang pahit daripada apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan anak, diuji dengan istri, diuji dengan harta, diuji dengan mertua, diuji dengan tetangga, kemiskinan, kefakiran, penderitaan. Itu wa murrihi annahu minallahi azza wa jalla semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dia yang menciptakan kehidupan kematian agar dia menguji di antara kalian mana yang paling baik amalannya untuk ujian semuanya la muaqqiba lima hakam la muaqqiba tidak ada yang berhak komentar dengan apa yang telah dia tetapkan tak ada yang layak berkomentar La muaqib. Makna muaqib tak ada komentar. Tak ada yang bisa ya mengkomentari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. La yus'alu amma yaf'al. Tak layak Allah ditanya dengan apa yang dia buat. Semua terserah kepada Allah yang yakin yang kita wajib yakini Allah Subhanahu wa taala Yani segala sesuatu sempurna bagi Allah, ilmunya sempurna, keadilannya sempurna, kebijaksanaan sempurna, La yus'alu amma yaf'al, tak layak dia ditanya dengan apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanyakan Allah tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, apakah mereka lakukan perintah-perintahnya, apakah mereka jauhi larangannya, mereka akan ditanya. Kata Allah, waqifuhum. Waqifuhum, merhentikan mereka di padang masyar. Innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Kita yang akan ditanya bukan Allah yang tertanya. Allah, mengapa kau buat seperti ini? Ya Allah, mengapa kau turunkan kepadaku penyakit? Ya Allah, mengapa kau buat aku miskin? Tak layak kau tanya Allah apa yang dia buat. Yang jelas semua perbuatan Allah sempurna, adil, bijaksana dengan ilmu. Ya. Ini maknanya la muaqqiba lima hakam. La muaqqiba li hukmih, tidak ada yang punya hak komentar atas apa yang Allah tetapkan. Ya. Wala naqidha lima abram. Tak akan ada yang membatalkan apa yang ingin dia jadikan. Tak ada yang bisa membatalkan. Wa anna a'malal ibad. Dan sesungguhnya seluruh amalan hamba. Wa anna a'malal ibadi. Ya. Husn, husnaha wa sayyi'aha khalqullah. Apapun yang diperbuat hamba, yang baik, yang buruk, semuanya adalah merupakan ciptaan Allah. Kata Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Apapun yang diperbuat hamba, kebaikankah, keburukankah, semuanya ciptaan Allah. Khilafan lil mu'tazilah. Tentunya hal ini berbeda dengan paham Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, segala macam keburukan hamba bukan Allah yang ciptakan, itu perbuatan hamba. Bukan Allah ciptakan, bahkan Allah tak tahu perbuatan itu terjadi. Sampai dia terjadi. Allah tak lagi perbuatan itu terjadi. Dan Allah tak tahu perbuatan itu terjadi, kecuali setelah terjadi. Ini paham Mu'tazilah yang dikatakan majusu hadil ummah, majusinya umat ini ya kaum Mu'tazilah. Mereka menganggap segala macam keburukan diperbuat hamba itu ciptaan hamba bukan ciptaan Allah. Di luar kehendak Allah, di luar ilmunya, di luar kekuasaannya, di luar pengetahuannya. Tidak dia kehendaki. Berarti Allah lemah. Ada yang tak dikehendakinya terjadi lemah. Ya. Mereka menganggap Allah itu Tuhan yang tak kata mereka Allah tak mampu menciptakan keburukan. Iya dan billah. Pandangan mereka. Cara beragama mereka mirip dengan apa yang diyakini kaum majusi Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan kebaikan dan Tuhan yang menciptakan keburukan. Ya, mereka pun menganggap demikian. Keburukan bukan dari Allah, bukan Allah yang ciptakan. Siapa? Manusia yang ciptakan. Allahu Akbar. Berarti Allah itu tak kuasa. Berarti ada di alam raya ini yang terjadi di luar kehendaknya. Berarti tak sempurna gandanya Tak sempurna kekuasaannya. Paham yang saya bincangkan? Paham? Paham ya? <laughs> Paham enggak? InsyaAllah ya. Jadi kita ahlu sunnah meyakini segala perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Kenapa Allah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah yang menciptakan kalian apapun yang kalian lakukan. Apa yang kita perbuat semuanya dengan kudrah, dengan kemampuan kita. Kemampuan kita siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa taala? Jika dia cabut kemampuan kita bisa. Orang yang seruk tak bisa lagi dia melakukan apa yang dia kehendaki, tertahan. Kenapa Allah cabut kemampuannya? Allah cabut kudrahnya. Ya. Wa anna a'malal ibad bahwasanya segala macam perbuatan hamba ya hasanaha wa sayyi'aha khalqullah. Semua yang baik, yang buruk ini perbuat hamba ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa muqaddarah wa muqaddaratun minhu alaihim semuanya telah dia takdirkan atas mereka La khaliqa laha siwahu. Tidaklah ada yang menciptakan segala ketentuan tersebut kecuali dia semata. Wala muqaddira laha illahu dan tidak ada yang menentukan segala macam ketentuan takdir itu kecuali dia semata. Ya. Perbuatan kita itu apakah kita melakukannya? Ya, kita melakukannya, kita memperbuatnya. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat semuanya tak lepas daripada ciptaan Allah. Tak lepas daripada ketentuan Allah, daripada kehendak Allah. Kalau tak diridhoi namanya kehendak kauniyah, qadariyah. Kalau diridhoi namanya kehendak syar'iyah, diniyah. Kembali ke sana ulang-ulang. Ya. Orang Mu'tazilah menganggap ketentuan Allah itu kehendak Allah itu hanya satu. Ya. Tak dua bagi mereka. Kalau Allah kehendaki berarti Allah ridhai. Kekufuran enggak Allah ridhai berarti tidak Allah kehendaki kata mereka. Berarti kekufuran terjadi di luar kehendak Allah. Ini pemahaman yang menyimpang. Ya. Padahal kekufuran itu Allah kehendaki tapi tidak Allah ridhai. Ya, Allah tidak meridhai kekufuran tapi dia kehendaki karena di baliknya ada Hikmah. Kata Allah, "Wala yarda li'ibadihil kufra." Allah tak ridha daripada hambanya kekufuran, tapi dia kehendaki ada hamba-hambanya yang kafir. Dia tak kehendaki semua hambanya beriman dan dia mengatakan, "Walau syaa rabbuk," kalau Tuhanmu mau, la amana man fil ardi jami'an. Pasti semua makhluk di muka bumi ini bisa beriman kalau Allah mau, tapi Allah tak mau, tak Allah kehendaki. Ya, tak Allah kehendaki secara kehendak syariah semua hambanya beriman tak dia kehendaki dan telah dia kehendaki dengan kehendak kauniyah sebagian hamba-hambanya kafir ya kekafiran tersebut perbuatan hamba dan dia kena hukum atas perbuatannya tapi itu semua adalah merupakan ciptaan Allah terjadi dengan kehendak yang tidak Allah ridai kehendak kauniyah kalau tak Allah kehendaki tak ada yang terjadi. Wa ma tasyauna illa an Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali yang terjadi jua adalah apa yang Allah kehendaki. Hamba punya kehendak, Allah pun punya kehendak. Ini ahlu sunnah. Apabila sesuai kehendak Allah dan kehendak hamba, terjadilah satu perbuatan. Apabila tak sesuai antara kehendak Allah dan kehendak hamba, tak terjadilah suatu perbuatan, satu perkara. Ya, kalau terjadi berarti sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak hamba. Kalau tak sesuai, tak akan terjadi. Yang terjadi adalah apa yang Allah kehendaki jua. Jadi hamba punya kehendak, hamba punya perbuatan. Karena itulah hamba dikatakan salat wal muqimina salat dan orang-orang yang menegakkan salat. Karena perbuatan salat itu memang perbuatan hamba. Dia yang salat, dia yang melaksanakan zakat, dia yang mencuri karena itu disifati dengan pencuri. Wasariqu dan pencuri laki-laki, wasariqatu pencuri perempuan. Perbuatan mencuri memang perbuatan hamba dan dia yang memilih untuk mencuri dia tidak dipaksa. Tapi perbuatan itu adalah merupakan ciptaan Allah, telah diketahui Allah, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dikendaki Allah dan terjadilah manakala sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ini kehendak yang tidak diridhai. Pelik atau enggak pelik? Hah? Takdir ini kalau salah-salah bahaya, bahaya. Ya, menyimpanglah kita bahaya. Ada orang-orang yang mengatakan, "Kenapa kau tak haji? Belum Allah kehendaki, belum Allah panggil aku untuk haji. ada lagi mau dibilang?" Nah, ini gara-gara bab takdirnya tak kena. Kenapa kau tak sholat? Gimana lah, belum Allah kendaki aku sholat. Kalau Allah kendaki pasti aku sholat. Ini bahaya. Ya, ini ungkapan kaum musyrikin. Ya. Lau sya Allah ma asyrakna wala bauna. Kalau Allah mau kami tak melakukan kesyirikan, tidak pula orang tua kami melakukan kesyirikan. Ya Allah tak mau kecuali kami berbuat kesyirikan. Ini maunya Allah, itu intinya. Tergelincir banyak manusia. Ya, dalam bab takdir, sebagian menyandarkan segala macam keburukan itu kepada Allah. Dia melepaskan keburukan <laughs> daripada dirinya, padahal dirinya yang melakukan. Inilah namanya kaum Jabariyah. Kata mereka, tak ada peran kita. Kita ini hanyalah merupakan boneka saja. Kita ini wayang saja yang digerak-gerakkan dalang. Kaum Jabariyah. Semua perbuatan yang kita buat bukan kita. Hakikatnya Allah SWT. Kita ini bayang-bayang semata. Kita tak ada ini Allah yang semua melakukannya. Inilah pemahaman Jabariyah. Ya. Dan ini banyak melekat pada diri sebagian orang. Kadang-kadang ya berpangku tangan di rumah, dia tak mau bekerja. Ya, kenapa kau tak bekerja? Kalau sudah takdirku dapat rezeki, dapat. Ini kau mau apa ini? Jabariyah. Nganggur di rumah, tak ada kerjaan. Orang sibuk kemana-mana bekerja, dia nggak bekerja. Kenapa nggak bekerja? Rezeki kan sudah diatur. <laughs> Subhanallah. Ini pemahaman tentang takdir yang salah. Sebagian orang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dianggap tak ada peran Allah, semua peran hamba. Hamba yang menentukan dia mau jadi kaya, mau jadi miskin, semua manusia Allah tak ada peran. Tak ada hubungan. Kalau kau bersungguh-sungguh kau berhasil, kau pasti berhasil, kau akan kaya. Dengan Allah ada hubungan? Tak ada. <laughs> Ini bahaya pula. Subhanallah. Jadilah korun. Orang semacam ini menjadi korun. Bergantung dengan ilmunya, bergantung dengan kehebatannya, titelnya, pangkatnya. Bagaimana kata Qurun, inna ma'uti tuana ilmin indi." Ini semua aku dapatkan dengan ilmuku, bukan dengan Allah. Menyimpang, inilah namanya kelompok Qadariyah, yang tadi namanya kelompok Jabariyah. Yang satu menghilangkan peran hamba, yang satu menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya menyimpang. Ahlu sunnah menetapkan ada pernah Allah, ada pernah hamba, ada perbuatan Allah, ada perbuatan hamba, ada kehendak Allah, ada kehendak hamba. Tapi semua perbuatan hamba, semua kehendak hamba tak lepas daripada ketentuan takdir Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah, catatannya yang telah dicatatkan. Pahamkah kawan-kawan? Nah, ini kelasnya. ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى Kata Allah, liyajziyal ladzina asa'u agar Allah memberi balasan orang-orang yang berbuat keburukan bima amilu dengan sebuah perbuatan mereka. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna dan Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat kebaikan memang perbuatan dia, kehendak dia, keinginan dia, ikhtiar dia. Tapi semuanya tak lepas daripada kehendak Allah, daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia yang berbuat, dia yang memilih, maka Allah berikan baginya banyak ganjaran, balasan. Kalau baik baiklah ganjarannya, kalau buruk buruk pula liyajziyal ladina agar dia Allah yang memberikan balasan alladzina asau atas orang-orang yang berbuat berbuat keburukan bima amilu dengan sebab apa yang mereka buat Allah beri balasan menunjukkan perbuatan itu memang perbuatan mereka ya tapi kita meyakini perbuatan mereka ciptaan Allah karena Allah mengatakan wallahu khalaqakum wama ta'malun ta dialah Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian perbuat ahsanu dan dia berjanji akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Naam. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma Tak layak ditanyakan kepada Allah apa yang dia buat. Wa hum yus'alun, mereka lah yang ditanya. Ya, ada yang tadi masuk ke dalam WA saya pertanyaan Ustaz, Allah perintahkan kita sholat apakah Allah juga sholat? <laughs> Bodoh pertanyaannya ini. Allah perintahkan kita sholat, apakah Allah juga sholat? Alhamdulillah min dhalik. Perintah itu taklif beban, Allah bebankan kepada bangsa manusia dan jin. Ya, mereka dibebani dengan perintah-perintah syariat mengerjakan perintah-perintah Allah menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat beban. Bila mana mereka kerjakan perintah-perintah Allah, maka mereka dapat balasan. Mereka tinggalkan larang Allah dapat balasan. Ini taklif, ini beban. Untuk hamba, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membebankan. Allah yang membebani bagi manusia syariat, bukan Allah yang dibebani dengan syariat. Ya subhanallah. Ya Ustaz, apakah kalau andai kata kita diperintahkan sholat, apakah Allah juga sholat? Subhanallah. Ini pertanyaan yang tak layak ditanyakan. Ya, la yus'alu amma yaf'al. Itu beban untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ujian dan Allah tak butuh apapun yang kita buat Allah tak butuh sholat kita tak butuh segala sesuatu daripada kita ghaniyun Allah maha kaya ya kadang-kadang macam-macam pertanyaan orang menunjukkan kurangnya akal Allah maha kuasa Allah maha besar mampukah Allah menciptakan lebih besar daripada dirinya Allah bilang tadi. pertanyaan-pertanyaan semacam ini ya menunjukkan akal yang sempit Allahu Akbar. Sudah namanya akbar, Bertentangan dengan akbarnya Allah SWT jika Adil besar daripada dia. Na'udzubillah min dhalik. Pertanyaannya salah. Naam Syekh. Wa annahu adalun fi dzalika ghairu jaizin ghairu jairin la yazlimuhum misqala zarrah. وإن تق حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وأنه bahwasanya Allah adlun fi dzalik ghairu jair. Allah adil dalam segala keputusannya, segala ketetapannya. Semuanya adil dalam perintahnya, dalam larang, dalam dalam larangannya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha adil dalam segala hal, ghairu jair. Allah tak pernah berbuat zalim. La yadhlimuhum mithqala dzarrah. Allah tak pernah menzalimi manusia Walaupun seberat darah, sekecil apapun Allah nggak pernah menzalimi kita. Apa yang kita buat sekecil apapun kebaikan tak pernah dizalimi Allah. Pasti Allah akan berikan bagi kita balasan. Sekecil apapun keburukan akan kita lihat dan Allah akan berikan juga balasannya. Nah. Wa kadzalikal arzaq wal ajalu muqaddaratun la tazid wa la tanqus. Wa kadzalikal arzaq, demikian juga yang namanya rezeki wal ajal, yang namanya ajal muqaddara semuanya sudah ditakdirkan, la tazidu wa la tanqus, tak akan pernah bertambah dan tak pernah berkurang. Maksudnya adalah sudah ditakdirkan dalam catatan induk lau mahfuz itu yang tak bertambah tak berkurang. Karena catatan takdir itu ada empat yang satu ini yang tak bertambah, tak berkurang. Yang tiga ini bisa berubah. Supaya kita dapat menggabungkan antara ketentuan hadis dengan hadis, ayat dengan ayat. Nabi kita mengatakan, Man ahabba an lahu fi rizqi Yang ingin rezekinya diluaskan, wa lahu fi atharih. Dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung silaturahminya. Hadis ini zahirnya menunjukkan umur bisa bertambah panjang, rezeki bisa bertambah banyak dengan menyambung silaturahmi. Bagaimana Ustaz? Tadi dikatakan rezeki tak berkurang, tak bertambah. Jadi pun demikian. Kita katakan ya, itu yang dalam catatan indu lau mahfuz. Takdir itu catatan takdir ada empat. Catatan induk namanya lau mahfuz. Ini tidak pernah berubah. Semua sempurna. Inilah yang final. Ini yang dikatakan Nabi, rufi'atil aqlam telah diangkat pena, wajufatil suhuf telah mengering tinta, tak ada yang berubah. Ah, yang kedua catatan namanya at takdirul umri. Takdir yang berkaitan dengan umur setiap manusia, ajalnya, rezekinya, celaka atau binasa. Ini manakala seorang dalam rahim sang ibu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, fayursalu ilaihil malak ketika bayi telah berusia 120 hari, Dikirimkanlah malaikat kepada bait. Ada orang-orang yang mengatakan, kenapa kau tak haji? Belum Allah kendaki, belum Allah panggil aku untuk haji. Cuman lagi mau dibilang. Nah, ini gara-gara bab takdirnya tak kena. Kenapa kau tak sholat? lah belum Allah kendaki aku sholat. Kalau Allah kendaki pasti aku sholat. Ini bahaya. Ya, ini ungkapan kaum musyrikin. Ya. Lau Allah ma asyrakna wala bauna. Kalau Allah mau kami tak melakukan kesyirikan, tidak pula orang tua kami melakukan kesyirikan. Ya Allah tak mau kecuali kami berbuat kesyirikan. Ini maunya Allah, itu intinya. Tergelincir banyak manusia. Ya, dalam bab takdir, sebagian menyandarkan segala macam keburukan itu kepada Allah. Dia melepaskan keburukan <laughs> daripada dirinya, padahal dirinya yang melakukan. Inilah namanya kaum Jabariyah. Kata mereka tak ada peran kita, kita ini hanyalah merupakan boneka saja, kita ini wayang saja yang digerak-gerakkan dalang. Kaum Jabariyah. Semua perbuatan yang kita buat bukan kita, hakikatnya Allah Swt. Kita ini bayang-bayang semata, kita tak ada ini Allah yang semua melakukannya. Inilah pemahaman Jabariyah. Ya. Dan ini banyak melekat pada diri sebagian orang. Kadang-kadang dia berpangku tangan di rumah, dia tak mau bekerja. Ya, kenapa kau tak bekerja? Kalau sudah takdirku dapat rezeki, dapat. Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu Syekh Ibrahim yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha. Allah berkehendak menghapuskan apa yang dia kendaki wa yuthbit, menetapkan apa yang dia kendaki Ini tiga takdir tadi. Wa indahu ummul kitab. Di sisinya ada ilmu tentang segala sesuatu dalam kitab. Ini yang tak bisa berubah. Kalau kita ingin umur bertambah panjang, sambung turahmi perbanyak sedekah, dan secara umum kesalihan memanjangkan umur secara umum. Kesalihan itu memanjangkan umur. Istighfar menambah rezeki secara umum. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhan, Tuhan kalian. Dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan curahkan hujan yang cukup. Wa yamdidkum bi amwal. Dia akan tambahkan tukan harta dan anak-anak. Wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin. Wa yaj'al lakum anhara. Dia berikan untuk kalian uh, Jannatin kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang airnya banyak. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ini menunjukkan istighfar menambah rezeki. Ya. Secara umum segala macam amal saleh menambah rezeki, menambah keberkahan rezeki, menambah umur, menambah keberkahan umur. Paham kawan-kawan? Yang dimaksudkan di sini tadi Wa kadzalikal arzaq, demikian juga dengan rezeki wal ajal dan ajal muqaddar semuanya sudah ditakdirkan, la tazidu wa la tanqus, tak bertambah tak ber, tak berkurang. Ini yang mana? Dalam lauh mahfuz itu tak bisa berubah. Ya, apapun yang ada pada tiga takdir tadi itu bisa berubah. Ya, maka kita disuruh mengambil sebab berikhtiar diantaranya adalah berdoa, menyambung silaturahmi, bersedekah, beristighfar, beramal saleh, memanjangkan umur, menambah rezeki. Paham kawan-kawan? Terkait kehendak Allah terhadap orang-orang yang kafir atau orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan, bagaimana memahami keadilan Allah di sini Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Tidak ada yang dizalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Orang berbuat kekafiran itu dengan kehendaknya, pilihannya. Kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min." Yang mau silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silakan kafir itu pilihanmu sendiri. Fahadainahu jadadain najdain. Kami bentangkan dua jalan. Allah tak pernah menzalimi hamba. Ya. Wa ma zalamnahum kami tidak menzalimi mereka walakin zalama anfusahum mereka menzalimi diri mereka. Satu hal, ilmu tentang takdir tak ada yang tahu kecuali Allah semata. Jibril pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Karena ilmu itu Allah kunci, kita disuruh untuk mengambil sebab berikhtiar, berusaha. Berusaha mencari jalan-jalan kebaikan, beriman, beramal saleh, bersedekah, berusaha menjauhi kemaksiatan, kekufuran, kefasikan. Kita disuruh untuk berusaha. Ya. Orang menjadi kafir dengan pilihannya, kehendaknya, ikhtiarnya tak pernah Allah paksa. Tapi semuanya itu tak pernah lepas daripada ketentuan Allah. Dan yang diperbuat manusia daripada perbuatan kufur itu adalah merupakan apa? ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran itu perbuatan manusia, tapi Allah yang ciptakan. Allah kehendaki, Allah kehendaki secara kauni tapi tidak dia kehendaki secara syar'i. Itu harus dibedakan. Ya, ketika orang mengatakan, ya Allah, mengapa kau takdirkan aku masuk neraka?" Dari mana kau tahu aku takdirkan kau masuk neraka? Dari mana kau tahu? Ya Allah, engkau takdirkan saya masuk neraka. Dari mana kau tahu aku takdirkan? Yang ku katakan kepadamu, ini Nabi ikutin. Dua hal ditanyakan kepada manusia. Mada kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, wa mada ajabtumul mursalin? Apa tanggapan terhadap Rasul? <clears throat> Rasulku datang kepadamu, kau dustakan. Engkau mendustakan. Dari mana kau tahu kutakdirkan engkau kafir? Dari mana kau tahu? Itu kunci padaku, hakku yang menguncinya. Engkau tak beritahukan. Engkau kusuruh mengambil sebab, kukirimkan. Lihatlah. Allah tahu Firaun itu tak beriman, yakin Allah tahu. Tapi tetap Allah perintahkan Firaun berangkat, Allah perintahkan Musa berangkat kepada Firaun. Kata Allah, "Idhhaba ila Firauna." Pergilah kan berdua Musa Harun kepada Firaun. Dakwahi keduanya, berkatalah yang lembut, semoga mereka semoga dia mau mengingat, semoga dia mau kembali pertanyaan Ustaz. Tahukah Allah bahwasanya Fir'aun tidak akan beriman? Tahu enggak? Tahu. Kenapa disuruhnya Musa? Untuk menegakkan hujah, enggak ada alasan bagi Fir'aun dari kiamat. Supaya Fir'aun tak ada alasan ya Allah tak datang kepadaku Rasulmu, enggak ada alasan. Sudah datang, sudah aku sampaikan. Di mana letak kezaliman Allah Subhanahu wa taala? Orang kau yang memiliki kekufuran. Allah tak pernah paksa engkau untuk menjadi beriman. Allah tak pernah paksa engkau untuk kafir. Allah beri kau jalan, Allah beri engkau akal, pikiran, pendengaran, penglihatan, dikirimkan rasul, dikirimkan petunjuk, dikirimkan pedoman. Dikirimkan fitrah yang lurus. Di mana lagi salahnya Allah Subhanahu wa taala? Paham kira-kira kawan-kawan? Ya, Allah Maha Adil, semuanya adil ketapannya. Ustaz mau tanya, kalau andai kata ada orang dia punya emas permata kalung yang luar biasa matanya dari permata yang mahal, dikalungkannya kepada kera. Ini orang pintar atau orang bodoh? Jawab. Ini orang sedeng ini. Ini bukan pakaiannya. Demikian juga kekufuran. Kalau andai kata Allah tahu ini orang baik, Allah akan beri petunjuk. Allah tahu ini orang tak baik, tak layak menerima hidayah, tapi itu hanya dia yang tahu. Ya, kata Allah, "Lau Allahu fihim khairan Asma'ahum kalau Allah tahu dia baik, Allah andai kata Allah tahu dalam diri mereka ada kebaikan, Allah pasti akan membuat mereka mau mendengar kebaikan. Tak ada kebaikan. Paham antum? Itu yang masuk neraka semuanya <laughs> dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tak layak bagi mereka surga. Kalau orang semacam dimasukkan surga bahkan bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir kepadanya, yang tak tahu bersyukur kepadanya, masukkan ke surga. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berpikir? Am muttaqina kal fujjar? Mungkinkah kami samakan orang bertakwa dengan orang yang berbuat dosa, pendosa, fasik? Tak mungkin. Paham kawan-kawan? Tohib. Assalamualaikum.